Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa billahi min anfusina wa sayyiati a'malina. wa yudlil ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخوتي في الدين عزاني وأعزكم الله ورحمكم الله جميعا Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya demikianlah pula kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu <clears throat> rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk telah ilmi. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka semuanya dengan ihsan sampai tegaknya hari kiamat nanti. Baik. Yang pertama, Wa'afu kepada antum sekalian karena yang sebenarnya memberikan materi pada sore hari ini Al-Fadil Ustaz Ali Hafizahullah Ta'ala namun karena beliau sedang berhalangan dan sekaligus kabar gembira yang mungkin ada di antara antum sekalian sudah mengetahuinya. Beliau dikaruniai putra yang baru saja lahir. Sehingga beliau berhalangan untuk memberikan daras pada sore hari ini. <clears throat> Mungkin masih kerepotan beliau. <clears throat> Maka untuk memanfaatkan waktu kita kembali membacakan dari sebuah pembahasan muhadarah yang dulu pernah kita sampaikan. Jadi muhadarah yang disampaikan oleh Fadilah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala yang beliau berikan judul Al-Aqidah As-Sahihah yaitu akidah yang benar yang sahih. Kita sudah sampai pada ucapan beliau rahimahullah wa nu'minu ala sabili tafsili bima samma Allahu minha ka wal Injili wal Zaburi wal Qur'an dan kita beriman ala sabili tafsir dengan secara terperinci terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan seperti Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Waalaikumsalam warahmatullahi Wal Qur'anu wa afdaluha wa khatamuha. Dan Al-Qur'an adalah yang paling afdal, yang paling utama dan merupakan penutup dari kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaimin 'alaiha wal musaddiqu laha. Dan Al-Qur'an merupakan muhaimin, penjaga sekaligus musaddiq yang membenarkan terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Waladhi yajibu ala jami'il ummati ittiba'uhu wa tahkimuhu ma'a masahabihi sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang wajib atas seluruh umat untuk ittiba, untuk mengikutinya dan berhukum dengannya bersama dengan apa yang benar dengannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anna Allah Subhanahu wa taala ba'atha rasulahu dan sallallahu alaihi wasallam rasulan ila jami'i thaqalain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada jami' tsaqalain, kepada seluruh tsaqalain, dua makhluk yang berat yaitu al-jin wal ins, jin dan manusia. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus untuk kalangan manusia saja. Namun juga Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus <clears throat> kepada al-jin, golongan jin Mana yang menunjukkan hal yang demikian? Seperti dalam surat Al-Jin pada awal-awal. Ketika Rasulullah SAW sholat subuh, ada serombongan jin yang mendengarkan. Kemudian mereka memberitakan kepada teman-temannya. Rasanya dia telah mendengarkan Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab yang dahulu yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Barang siapa yang beriman dengan kitab tersebut, maka dia akan masuk surga. Nah, ini yang diserukan oleh serombongan jin ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul sebagai utusan kepada seluruh jin dan manusia. Wa anzala alaihi hadzal Qur'an liyahkuma bihi bainahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam liyahkuma bihi bainahum untuk menghukumi dengannya di antara mereka wa syifaan lima fis sudur dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai syifaan sebagai obat penawar lima fis sudur terhadap apa-apa yang ada di dalam dada dari penyakit-penyakit hati wa tibyanan likulli syai' demikianlah Al-Qur'an Allah jadikan sebagai tibyanan likulli syai' penjelas terhadap segala sesuatu wahuda wa rahmah sekaligus Al-Qur'an juga merupakan petunjuk dan rahmah lil muminin kasih sayang kepada kaum muminin. kama kala ta'ala sebagian firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 155 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون هذا كتاب ini kitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran anzalnahu kami menurunkannya mubarak diberkahi fattabi'uhu maka ikutilah dia wattaqu la'allakum turhamun dan bertakwalah kalian, mudah-mudahan kalian dirahmati. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala Nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-70 ayat 89 dan kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Qur'an tibyanan likulli syai' sebagai penjelas terhadap segala sesuatu wahudan warahmah dan sebagai petunjuk serta rahmah kasih sayang wabushra lil muslimin dan kabar gembira bagi kaum muslimin wa qala ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahum mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa wa yumiit wa aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummi alladhi billahi wa kalimatihi wa taba'uhu la'allakum tahtadun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158 Qul katakanlah Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia ini Rasulullah ilaikum jami'a Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya Ini syahid dari ayat yang dibawakan oleh beliau yang menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW diutus untuk kafatul nas untuk seluruh manusia untuk seluruh manusia karena di sini khitabnya ayyuhan nas wahai sekalian manusia ini Rasulullah ilaikum jami'a sungguhnya Aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard yang hanya miliknya kekuasaan langit-langit dan bumi. La ilaha illa huwa. Dan tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia, yuhyi wa yumit. Dan Dia menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-Nabiyil Ummi. Nabi yang Ummi. Nabi yang Ummi. Nah. Beliau termasuk Nabi yang Ummi. Tidak bisa membaca dan menulis. Nah. alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi yang beriman terhadap Allah dan kalimatnya wattaba'uhu dan ikutilah dia la'allakum tahtadun mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali kata beliau وهكذا الرسول يجب الإيمان به إجمالا وتفصيلا demikian pula ar-rusul demikian pula para rasul yajibul iman wajib untuk mengimani mereka ijmalan wa tafsilan mengimani para rasul bukan hanya kepada rasul-rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an namun kita dibimbing oleh para ulama untuk mengimani seluruh para rasul. Baik secara global, secara keseluruhan, maupun secara tafsir, secara terperinci. Nah, karena tidak semua Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan namanya. ada rasul-rasul yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada rasul-rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Wa nu'minu anna Allah Subhanahu arsala ila ibadihi rusulan minhum mubasysyirin wa mundzirin. Maka kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada hamba-hambanya para rasul di antara mereka mubashirina wa mundirin. Di antara mereka para rasul tersebut sebagai pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rasulnya dijamin dengan surga. Dan mundirin juga sebagai mundir memberi peringatan, memperingatkan terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangkang kepada rasulnya dan diancam dengan nerakanya. Wa du'atan ilal haq. Dan di antara mereka para rasul du'atan ilal haq sebagai penyeru kepada kebenaran. Faman ajabahum faza bisa'adah maka barang siapa yang menerima mereka, mengijabai seruan mereka, menyambut seruan mereka, para rasul tersebut, faza, maka dia akan beruntung. Dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, bisa'adah dengan kebahagiaan. Waman khalafahum <clears throat> ba'a bil khaybah wanadama dan barang siapa yang menyelisih mereka dia akan kembali bil khaibah wanadama yaitu dengan kerugian dan penyesalan ya. jadi siapa yang mau menerima seruan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan barang siapa yang menyelisih mereka maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerugian dan penyesalan wal iyad billah. Wa khatamuhum wa afdaluhum huwa nabiyuna Muhammadun ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penutup sekaligus rasul yang paling utama di antara mereka adalah nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Tidak seperti yang diucapkan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan kota menabiin bermakna cincinnya para nabi. Ini penafsiran yang batil. Karena beliau adalah kota menabiin penutup para nabi bukan cincinnya para nabi. Seperti ucapan Mirza Ulam Ahmad, pendiri Tata Ahmadiyah yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah. <clears throat> Baik. Kama Allah Subhanahu Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ba'asna fi kulli ummatin rasulam. Ani'budullaha i'budu Allah Ayat ini tidak asing lagi di telinga-telinga kita. Bagi ikhwah yang mungkin sering mendengarkan kajian-kajian tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu tawagut. Surat apa ini? Surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Hanya Anya'budullaha wajtanibu tagut. Yang mereka, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, menyeru kepada kaumnya, Anya'budullaha. Ribadalah kalian kepada Allah, wajtanibu tagut. Dan jauhilah oleh kalian at-tagut. Nah. Togut pengertiannya banyak ya. Banyak penjelasan dari para ulama dari para sahabat ya. yang menyatakan tauhid adalah syaitan tauhid adalah ma'ubidah min ghairillah apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat seorang rasul. Sehingga tidak bisa kita hanya mengimani rasul-rasul yang disebutkan namanya saja. Karena Allah menyatakan pada setiap umat Allah utus seorang rasul. Maka kita dituntut untuk mengimani secara global, ijmalan, bukan hanya tafsilan. Nah, Wa qala ta'ala demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala rusulan mubasysyirin wa mundzirin yakuna li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Demikianlah dalam surat An-Nisa ayat 165 ini Rusulan mubasysyirin wa mundzirin para rasul sebagai, sebagai memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kemudian Allah jelaskan apa tujuan diutusnya para rasul. Agar tidak ada bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala hujjatun ba'da rasul. Hujjah dalil setelah diutusnya para rasul. Hingga di dalam menghukumi seseorang termasuk perkara yang menghalangi seseorang untuk bisa dikafirkan adalah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Kalau belum iqamatul hujjah, tidak bisa seorang memfonis orang itu kafir ataukah fasik ataukah hukum-hukum yang lainnya. Nah, Ini yang menjadi dalilnya. Jadi diutusnya para rasul agar tidak ada bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala hujjah dalil untuk mereka beralasan. Nah, Jadi di sini menunjukkan hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul. Waqala ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang di antara kalian. Walakin akan tetapi beliau adalah Rasulullah utusan Allah wa khatamun nabiyyin dan penutup para nabi. Nah, di sini jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beliau sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah sekaligus sebagai penutup para nabi. <clears throat> Kemudian kata beliau rahimahullah, "Waman sammallahu minhum atau ثبت an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عليه dan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka para rasul atau yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebutannya aminan bihi ala sabili tafsir yang kita diperintah untuk beriman terhadapnya ala sabili tafsir secara terperinci wa ta'yin dan secara ta'yin itu per individunya. Kanuh, kanuhin alaihissalam, wahudin, wasalih, wa Ibrahim, wa ghairihim alaihim wa ala nabiyina afdalus salatu wa azka taslim. beliau rahimahullah yang kita diperintahkan untuk mengimani secara tafsir seperti Nuh alaihissalam. Rasul Nuh alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Demikianlah Demikian pula Hud alaihissalam Salih alaihissalam, Ibrahim alaihissalam dan selain daripada mereka alaihim wa ala nabiyina afdalis salat wa askat taslim. Atas mereka salawat Allah Subhanahu wa taala dan afdhalus salat sebaik-baik salat itu sebaik-baik pujian dan salam kesejahteraan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selesai pembahasan tentang mengimani terhadap para rasul. Jadi kita mengimani secara ijmalan dan tafsilan. Bukan hanya secara tafsir saja. Bukan hanya mengimani pada 25 rasul saja. Namun semuanya. Karena kita sudah mengetahui nas-nas di dalam Al-Quran. Rasanya Allah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Nah. Wa amal imanu bil yaumil akhir fa yadkhulu fihi iman bi kulli ma akhbar Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bisa. Baik. Sepanjang pembahasan. Ya, adapun beriman terhadap hari akhir masuk di dalam keimanan terhadap hari akhir itu segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara yang terjadi setelah kematian, kafitnatil qabri wa adabi wa naimi seperti fitnah kubur, adab kubur, dan kenikmatan kubur. Nah, ini bisa kita sambung pada pertemuan yang lain kalau ada kesempatan insya Allah Ta'ala. Jadi sedikit mungkin saya menambahkan tentang fitnatul qabri. Jadi dimaksud dengan fitnatul qabri yaitu pertanyaan di alam kubur. Ya, pertanyaan dua malaikat yang dikatakan azraqani aswadan. malaikat mungkar dan nakir yang menanyakan marrobuk Wama jinuk. Wama nah, yang menanyakan tiga perkara tersebut barang siapa yang dapat menjawabnya maka akan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang dan dia akan diberikan permadani dari surga dan dia akan memandang kenikmatan surga sampai tegaknya hari kiamat. Namun sebaliknya, tatkala seorang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, waliyadzubillah, yang disebutkan dalam hadis, dia hanya menyatakan, haha la adri, haha aku tidak tahu, maka dia akan dipukul dengan mirjabah. Diterangkan mirjabah, maknanya adalah mitrakah, yaitu palu, min hadid, dari besi yang seandainya dipukulkan pada gunung Uhud maka akan runtuh gunung Uhud. Dan tidaklah teriakan penghuni kubur bisa didengar ya, oleh manusia karena ketika di, manusia itu bisa mendengarnya pasti dia akan pingsan. Jadi yang bisa mendengar adalah selain manusia. Ini hikmah. Seandainya kita mendengar teriakan penghuni kubur ketika disiksa, pingsan. Sebutkan dalam hadis.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 Assalamualaikum warahmatullahi